هكذا ya eh enam enam nomor tiga wujubu mahabbatil malaikati bahwa termasuk daripada buah yang kita dapatkan dengan beriman kepada para malaikat ialah menimbulkan kemestian untuk mencintai para malaikat itu ketika kita mengenal mereka لأنهم أنصحوا المخلوقات لعباد الله المؤمنين، karena mereka para malaikat itu setelah kita kenal siapa mereka kita ketahui bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling tulus ansah itu paling tulus terhadap hamba-hamba Allah dari kalangan kaum mukminin. Kama qalat kama qala Allah taala kama qala Allah tabaraka wa taala anhum. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh Allah yang maha mulia dan maha tinggi tentang mereka. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك <clears throat> وقهم عذاب الجحيم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul azim surat ghafir surat ghafir ini nama lainnya surat mukmin ayat ke-7 ke-8 dan ke-9 Allah memberitakan tentang para malaikat ialah di sini Allah menyatakan yang artinya bahwa para malaikat yang membawa arsh arsh Allah itu dipikul oleh empat malaikat dan diberitakan oleh Allah ketika terjadi kiamat arsh Allah dipikul oleh delapan malaikat Para pembawa arsh Allah itu wa man haulahu dan para malaikat yang ada di sekitar arsh itu mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim bertasbih dan menyanjung Tuhan mereka bertasbih dan bertahmid para malaikat itu mereka beriman kepada Allah wa yastaghfirun dan mereka mintakan ampun lilladina aman untuk orang-orang yang beriman ini sebagai berita dari Allah bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling tulus kepada Allah atau paling tulus terhadap uh, ke kecintaan mereka terhadap kaum mukminin di mana mereka memintakan ampun bagi kaum mukminin mereka menyatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan Ya Allah Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu Wa ilman Dan engkau telah meliputi segala sesuatu dengan ilmumu Faghfir lilladina tabu Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat Wattaba'u sabilaka dan orang-orang yang mengikuti wattabi'u sabilaka dan orang-orang yang mengikuti jalanmu Ya Allah waqihim al jahim Ya Allah selamatkanlah mereka dari azab api neraka Rabbana wa adkhilhum jannati adnin Ya Allah masukkanlah kaum mukminin ke surga surga Aden surga Aden itu surga yang paling tinggi dan paling istimewa allati wa'attahum yang engkau telah janjikan bagi mereka kaum mukminin itu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim dan masukkan juga ke surga ya Allah kaum mukminin yang soleh dari kalangan bapak mereka istri-istri mereka dan anak cucu mereka yang soleh innaka antal azizul hakim Sungguhnya engkau maha mulia dan maha sempurna hikmahnya Waqihimu sayyiati Dan lindungilah mereka ya Allah dari segala kejelekan Wa man taqis Dan barang siapa yang engkau lindungi dari segala kejelekan Yaumaidin pada hari itu yaitu pada hari mahsyar hari kiamat faqat rahimtah maka sungguh engkau telah merahmatinya wadzalika wal fauzul azim yang demikian itu adalah kesuksesan yang betul-betul besar Begitu para malaikat selalu mendoakan kaum mukminin. Siang hari malam selama mereka ada. Maka seorang mukmin itu keutamaannya antara lain ialah mendapatkan doa yang baik dari para malaikat itu. Doa diampuni oleh Allah. Doa dirahmati oleh Allah. Doa diselamatkan dari segala kejelekan oleh Allah. Doa-doa yang demikian tulus dipanjatkan oleh para malaikat itu kepada Allah untuk kaum mukminin. Wa amma ma'nal imani bil kutubi. Sekarang kita masuk kepada iman kepada para uh, kepada kitab-kitab. Maknanya ialah fawal i'tiqadul jazimu yaitu berkeyakinan dengan keyakinan yang jazim yang kokoh bi annaha manzilatan min indillahi tabaraka wa ta'ala yaitu meyakini bahwasannya kitab-kitab tersebut munazzalatan bukan manzilatan munazzalatan kitab-kitab tersebut adalah yang diturunkan min indillahi tabaraka wa ta'ala yang diturunkan dari sisi Allah yang maha mulia dan maha tinggi takallama biha qawlan wa anzalaha ala rusulihi wahyan Allah telah berbicara dengan kitab-kitab tersebut jadi kitab-kitab itu adalah firman Allah omongan Allah Wa anzalaha dan Allah turunkan kitab-kitab itu ala rusulihi kepada para rasulnya wahyan dalam bentuk wahyu. Wa saddaqa biha dhaul imani birusulihi dan telah membenarkan dengan kitab-kitab itu orang-orang yang beriman kepada para rasul-rasul Allah membenarkannya sebagai hakon sidqan sebagai berita yang hak dan sebagai perkara yang benar-benar jujur tidak ada unsur penyimpangan apapun. Itu kitab, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Waqad amara Allahul ummatal muhammadiyata kullaha dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada umat Muhammad ini secara keseluruhan an tu'lina imanahum batinan wa untuk mengumumkan iman mereka an tu'lina imanaha untuk mengumumkan iman umat ini batinan wa zahira secara batin maupun secara zahir keimanannya itu bima anzalahu alal anbiya isabiqina yaitu beriman kepada segala apa yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi terdahulu haitsu qala subhanahu di mana Allah yang maha, maha suci berfirman Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Surat Al-Baqarah ayat ke-136 Katakanlah oleh kalian wahai kaum mukminin umumkanlah oleh kalian wahai kaum mukminin bahwa kami beriman katakan demikian kami beriman kepada Allah dan para dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dari kita dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak dan Yakub dari kitab-kitab wal asbati dan apa yang diturunkan kepada anak cucu Yakub yaitu Bani Israel wa ma Musa wa Isa dan juga katakan bahwa kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihimassalam wa ma utiyan nabiyuna rabbihim dan juga kami beriman kepada apa-apa yang diberikan kepada para nabi-nabi yang dalam hal ini kami beriman kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi itu La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membedakan seorang pun dari para nabi-nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun dan kami tunduk berislam kepada <clears throat> kepada uh, Allah yang menurunkan kitab itu itu beriman kepada para kitab-kitab segenap kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi <clears throat> iman kepada para kitab-kitab itu meyakini bahwa seluruh isi kitab itu benar maka kalau masih meyakini masih ada keyakinan bahwa Al-Qur'an itu perlu di apa yang diistilahkan ditinjau kembali atau direaktualisasi atau yang semakna dengan itu bahkan Dikatakan Al-Quran itu adalah kitab filsafat Maka ini berarti kalimat kufur yang keluar dari seorang Dari lisan seorang Beriman kepada kitab yang turun kepada Allah eh, yang turun dari Allah kepada para nabi ialah bahwa kitab itu yang diturunkan oleh Allah adalah sesuai untuk lingkungan atau uh, kelompok manusia tertentu yang di situ Nabi Allah diutus dan diturunkan kepada Nabi Allah itu kitabnya. Kitab-kitab terdahulu diturunkan oleh Allah untuk menegakkan hukum bagi sebatas kaum yang Allah utus Nabi kepada mereka. Itu kitab-kitab terdahulu. Taurat ke, untuk kaumnya Nabi Musa salam. Di luar kaum Nabi Musa sudah Taurat itu tidak berlaku. Injil diturunkan kepada kaumnya Nabi Isa di luar batas teritorial wilayah kaumnya Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi Injil itu demikian pula Zabur untuk kaumnya Nabiullah Daud alaihissalam di luar kaumnya Nabi Nabiullah Daud alaihissalam sudah tidak berlaku da, apa Zabur itu Adapun Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang nabinya dalam hal ini ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi sebagai nabi yang diutus untuk seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh masa generasi manapun dari umat ini. Maka Al-Quran juga diperuntukkan untuk seluruh manusia tanpa memandang bangsa, latar belakang bangsa, budaya, apapun. Al-Quran berisi hukum yang berlaku untuk segala bangsa, segala umat. Beriman kepada kitab-kitab tersebut disertai dengan keimanan bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah adalah kalamullah omongan Allah maka ketika orang beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk dia tidak lagi beriman pada kitab dan berarti kafir. Dalilnya apa? Kalau orang itu mengatakan Al-Quran makhluk Berarti kafir Dalilnya kita dapati antara lain di surat Al-Muddathir di mana di situ Allah memberitakan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Di mana Al-Walid bin Al-Mughirah diberitakan oleh Allah menyatakan faqala Hada sihrun yu'thar Hada qawlul bashar In hada illa qawlul bashar Al-Walid menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang berpengaruh. In hada illa qaulul bashar. Tidak ada lain Al-Quran ini adalah omongan manusia omongan makhluk maka ketika Al-Walid bin Al-Mughirah menyatakan Al-Quran itu makhluk, omongan makhluk, omongan manusia, Allah menurunkan ayat-ayat ini untuk mengkafirkan Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kalau orang mengikuti madhabnya Al-Walid bin Al-Mughirah yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk atau bahkan omongan makhluk itu kafir sebagaimana kafirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Termasuk kalau orang mengatakan Al-Quran adalah kitab filsafat Itu artinya konsekuensi dari pernyataan dia Bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Sebab kalau Al-Quran kitab filsafat berarti karya manusia Bukan omongan Allah Begitulah bagaimana kita beriman kepada kitab. Selanjutnya Syekh Zaid mengatakan wa amma ma'nal imani birrusuli Adapun makna beriman kepada para rasul fawal i'tiqadul ladzi la syakka fihi yaitu keyakinan yang tidak ada keraguan padanya anallah ba'atha rusulan mubashirina wa mundirina bahwasanya Allah telah mengutus para rasul yang mereka para rasul itu bertugas sebagai mubashirin pemberi kabar gembira wa mundirin pemberi peringatan li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusuli agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul kepada mereka itu Tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah di dalam hal ketentuan ketetapan Allah memfonis mereka yang tidak beriman itu dikatakan salah agar jangan ada alasan bagi manusia untuk membantah ketetapan itu dengan alasan ya Allah masa engkau putuskan aku salah padahal tidak pernah aku mengenal agamamu kalau tidak diutus rasul para rasul niscaya manusia akan bisa mengatakan demikian tetapi para rasul telah diutus oleh Allah maka tertutuplah alasan seperti ini awaluhum Nuh alaihi salam Rasul pertama ialah Nabiullah Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam penutup para nabi dan para rasul Adapun Adam alaihissalam kemudian anaknya Adam yaitu Syid dan kemudian anaknya Syid yaitu Idris ini adalah nabi-nabi bukan rasul kalau nabi itu diberi oleh Allah wahyu untuk membimbing dia dengan ilmu yang benar tanpa adanya beban kewajiban risalah beban kewajiban mendakwahkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka itu nabi tapi kalau Rasul itu adanya kewajiban tersebut yaitu kewajiban menyampaikan risalah kewajiban menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka maka yang pertama dari para rasul itu ialah Nabiullah Nuh alaihissalam dan sejak Nuh ini para nabi dan para rasul selalu menghadapi kemusyrikan umatnya masing-masing. Sebelum Nuh tidak ada kemusyrikan. Para nabi-nabi sebelum Nuh tidak menghadapi kemusyrikan pada kaumnya. wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir dari para nabi dan para rasul itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman iqtada bihim maka barang siapa yang mengikuti jejak mereka jejak mereka para nabi itu dan para rasul itu wastajaba li da'watihim dan memenuhi panggilan dakwah mereka dakwah para nabi dan para rasul itu wastajaba li da'watim faqad tada maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk karena memenuhi panggilan itu. Petunjuk Allah itu menyebabkan orang cinta kepada kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu. Menyebabkan orang cinta untuk beramal dengan bimbingan kebenaran tersebut. Itu Tandanya orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah. Tanpa, tanpa petunjuk dari Allah, tidak ada perasaan senang atau penasaran kepada ilmu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Hambar biasa-biasa saja. Itu orang yang tidak dapat petunjuk. Maka ikhwani fitina azzakumullah Kita periksa diri kita, hati kita Bagaimana kecenderungan yang ada di hati kita Penasarannya itu ke arah mana Kalau hati itu sedang rusak Penasarannya itu kepada yang jelek dan biasa-biasa saja tentang perkara kebenaran dan kebaikan. Ini hati yang sedang sakit, rusak. Tetapi hati yang sehat penasarannya itu kepada yang baik, kepada yang ilmu. Kecenderungannya mempunyai semangat yang tinggi untuk mengerti apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu untuk diimani. Dia tidak mempunyai ke, uh, penasaran terhadap yang jelek-jelek. Bahkan jangankan penasaran. Berpikir untuk melihat kejelekan itu tidak ada. Yang dipikirkan ialah bagaimana mengerti apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu untuk beriman kepadanya. Wa man jahada risalatihim wa kadzdzaba biha Faqad dhalla wa ghawa dan barang siapa yang menentang jahada menentang segenap ajaran-ajaran para nabi dan para rasul itu dan mendustakan ajaran-ajaran itu maka sungguh dia telah sesat dan telah ghawa menyimpang Kama qala ta'ala sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah taala Walladzina amanu billahi wa rusulihi dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya walam yufarriqu baina ahadim minhum dan tidak membedakan salah seorang pun dari para nabi dan para rasul itu ulaika saufa yu'tihim ujurahum mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan beri pahala bagi mereka wa kana Allahu ghafurur rahima dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang Surat An-Nisa ayat ke-52. Maka orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu dapat tiga keutamaan. Pertama, Allah akan memberi pahala kepada mereka yang dengan pahala itu Allah akan selamatkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke surganya yang kedua di samping diberi pahala oleh Allah maka orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu akan mendapatkan ghufran ampunan atas dosa-dosa mereka. Sudah pahalanya ditambah, dosanya dihapuskan, masya Allah. Hah? Yang ketiga, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya itu, kepada para Rasulnya itu, akan mendapatkan rahmatan, rahmat Allah. Yaitu Allah akan menutupi kekurangan-kekurangannya dan Allah akan membimbing dia dengan rahmatnya untuk lepas dari berbagai kekurangan-kekurangan dia ini rahmat Allah ya kalau dia mempunyai kekurangan yaitu sulit untuk melepaskan diri dari homer maka ketika Allah rahmati dia tiba-tiba dia sangat membenci khamr dan dilepaskan oleh Allah dari kungkungan khamr itu dan begitu pula dalam perkara-perkara lain untuk mengatasi kekurangannya rahmat Allah akan mem bimbing dia untuk berhasil lepas dari kungkungan kesalahan kesalahan atau kekurangan-kekurangan mereka dan dengan rahmat Allah pula orang itu masuk surga Tanpa rahmat Allah tidak mungkin kita bisa menebus surga dengan amalan-amalan soleh kita. Sebab setinggi-tinggi amalan soleh kita masih jauh lebih rendah dari nilai surga Allah yang di sana itu. Ya. Yeah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Agak capek. Tafadhalu barakallahu fikum. pertanyaan apakah benar Imam Bonjol murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab uh, ah, secara pasti saya tidak tahu tetapi Imam Bonjol itu yang jelas adalah murid dari anak cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa rahimahumullah sehingga beliau termasuk dari tokoh-tokoh di Sumatera Barat yang membawa semangat pembaruan yang didengungkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bentuk pemberantasan syirik dan menegakkan tauhid, pemberantasan bid'ah dan menegakkan sunnah bersama tokoh-tokoh yang sebelum beliau di wilayah Sumatera Barat sampai Imam Bonjol memimpin tentara yang besar menghadapi Belanda kafir sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa besar yang terkenal dengan Perang Patri di mana para da'i-da'i salaf ahli sunnah wal jamaah Tuan Kunan Renceh Imam Bonjol dan sebagainya memimpin pasukan menghadapi Belanda yang didukung Belanda didukung oleh kaum adat yang ingin mempertahankan kemusyrikan dan kebid'ahan yang ada di Sumatera Barat waktu itu. Dan mereka ini termasuk dari tokoh-tokoh yang menyebarkan dakwah salafiyah di Indonesia sejak dulu kala. Tetapi sayang kekurangan yang berat pada mereka ialah kelemahan dalam mendidik kader-kader penerus dakwah itu. Sehingga sepeninggal beliau-beliau dibunuh, diasingkan oleh Belanda, maka tidak ada lagi kader pelanjutnya. Tetapi memang dakwah salafiyah terus jatuh bangun untuk melanjutkan perjuangannya di Indonesia Walhamdulillah sampai hari ini kita telah juga mendapatkan keutamaan dakwah salafiyah tersebut. Mudah-mudahan Allah semakin menyempurnakan dakwah ini sampai apa yang Allah kehendaki terhadap negeri dan bangsa ini.